معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم melanjutkan apa yang telah kita jelaskan dari sikap para ulama ussalaf bahwa prinsip mereka dalam permasalahan takfir, tasfiq dan tabdi' memfonis kufur, kefasikan, kemaksiatan atau kebid'ahan adalah prinsip yang dikembalikan kepada nas-nas Al-Quran Al-Karim dan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita sebutkan beberapa ucapan para ulama dari Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala demikian pula dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah merupakan sikap para ulama para imam-imam ahli sunnah baik itu Abu Hanifah Malik bin Anas Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal rahimahumullah taala Mereka berjalan di atas prinsip yang sama. Yaitu sikap berhati-hati dalam mengeluarkan fonis kepada seseorang bahwa dia sesat atau dia kafir yang konsekuensinya adalah mengeluarkan orang itu dari Islam. dan sebagaimana yang telah kita sebutkan dari prinsip ahlus sunnah bahwa tidak setiap orang yang terjatuh dalam kekufuran maka dia kafir tidak setiap orang terjatuh dalam kefasikan boleh dihukumi fasik namun harus melihat kepada sempurna syarat-syarat dan tidak ada pencegahan untuk mengeluarkan vonis tersebut. Dan ini yang bisa menghukumnya adalah dari kalangan para ulama ahlul ijtihad. Demikian pula mereka yang memiliki pun kekokohan dalam hal ilmu mengerti tentang jenis-jenis kekufuran dan mengetahui dawabit ketentuan-ketentuan dalam mengeluarkan vonis kafir kepada seseorang. Melanjutkan apa yang telah kita jelaskan dari penjelasan para ulama untuk semakin menambah keyakinan kita bahwa para ulama berjalan di atas prinsip yang sama dalam urusan takfir, tafsir tabdi' prinsip mereka adalah prinsip yang sama jangan sampai ada yang mengatakan oh itu kan perkataan Syekh bin Baz lalu ulama salaf yang lain mungkin tidak seperti itu yang sering kali yang menjadi sorotan mereka yang memusuhi ad-da'wah salafiyah seringkali mereka mengarahkan tuduhan mereka kepada para ulama al-kibar seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahumullah taala. Maka di sini saya ingin membacakan Potongan dari perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam menjelaskan dawabit ketentuan-ketentuan untuk menghukumi seorang itu kafir. Kata beliau rahimahullah taala, awalan yang pertama لا يجوز الحكم من عالم متفقه في الكتاب والسنة." ayyutliqal kufra ala syakhsin atau ala jama'atin bil jumlati illa ba'da iqamatil hujjah tidak diperbolehkan mengeluarkan sebuah hukum dari seorang alim yang mendalami Alkitab was Sunnah untuk mengeluarkan vonis kufur kepada orang tertentu atau kepada kelompok tertentu kecuali setelah ditegakkannya hujjah kepada mereka. Wahada yatatallabu أن يفهم رأي ذاك الذي يريد أن يكفره فهما صحيحا ثم يعرضه ala adillatil kitab was sunnah maka ini menuntut bagi seseorang untuk mengeluarkan hukum kafirnya seseorang atau satu kelompok dituntut untuk difahami dan dimengerti apa pendapat orang yang ingin dia vonis kafir tersebut agar dia memahami dengan pemahaman yang sahih. Lalu setelah itu dia sesuaikan dengan dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah. فإذا كانت هذه الأدلة تشهد بأن هذا الإنسان يستحق التكفير مع ذلك لا يجوز إطلاق الحكم في حقه إلا بعد إقامة الحجة عليه Maka apabila dalil-dalil menguatkan dan mempersaksikan bahwa orang ini berhak untuk dikafirkan, maka belum tentu pula bisa untuk langsung memfonis orang tersebut menetapkan hukum kafirnya orang itu kecuali setelah ditegakkannya hujah kepadanya. Jadi inti dari ucapan beliau bahwa tidak diperbolehkan seseorang mengeluarkan sebuah fonis kekufuran baik kepada individu tertentu atau kepada kelompok tertentu kecuali yang pertama yang harus dilihat terlebih dahulu apa yang dia lakukan apakah perbuatan yang dia lakukan atau ucapan yang dikeluarkan tersebut adalah ucapan kufur maka seseorang harus meneliti terlebih dahulu berdasarkan riwayat yang sahih bahwa si fulan mengatakan demikian dan demikian. Lalu kemudian ucapan ini dihadapkan kepada Alkitab dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran Al Karim dan Sunnah Nabi Alaihissalam atau ijma'ul ulama dalam menyikapi ucapan tersebut apakah Alkitab was sunnah menghukumi orang yang mengucapkan ucapan ini adalah kekufuran atau tidak? Apabila telah jelas berdasarkan dalil bahwa ini adalah ucapan kekafiran, maka kemudian langkah yang berikutnya menghadapkan kepada orang yang mengucapkannya. Apakah diperbolehkan menerapkan hukum atau fonis kafir tersebut kepada orang itu yang mengucapkannya? Karena sebagaimana kita sebutkan tidak setiap orang yang terjatuh dalam kekufuran bisa difonis kafir. Maka dilihat apakah dia telah pantas untuk mendapatkan vonis kafir tersebut. Dilihat cara caranya Mungkin dia jahil, mungkin ada penakwilan, mungkin dia tidak sadar atau yang semisalnya. Maka dinasihati, ditegakkan kepadanya hujah, disampaikan kepadanya dalil-dalil. Ternyata setelah ditegakkan kepadanya hujah, lalu nampak darinya sikap penentangan terhadap dalil-dalil yang telah disampaikan barulah kemudian ada fonis kafir dan sekali lagi ini bukan bahagian setiap orang untuk memfonis namun harus dikembalikan kepada ahlinya dari kalangan para ulama yang mutamakin yang mengerti tentang usul prinsip-prinsip dalam memfonis kafir terhadap seseorang. Lalu kata beliau, wa khulasatul qaul. Kesimpulan dari apa yang kami sebutkan di sini, inna takfira khafirun jiddan. Bahwa fonis kafir kepada seorang adalah perkara yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ucapan ini ma'asyar rahimakumullah tidak mungkin diucapkan oleh seseorang yang bermudah-mudahan dalam memfonis orang lain kafir. Setelah beliau mengatakan inna kafir khatirun jiddan bahwa mengeluarkan fonis kafir kepada seorang adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Walidzalika qala ulama oleh karena itu para ulama mengatakan إذا كان هناك مئة قول في خصوص شخص معين تسعة وتسعون قولا في تكفيره وقول واحد في عدم تكفيره فالحيطة والحذر في أن نتبنى هذا القول الفريد الوحيد ولا نتبنى قول التسعة وتسعين oleh karena itu kata beliau para ulama mengatakan apabila di sana ada 100 pendapat dalam menetapkan hukum kepada satu orang individu. 99 pendapat mengatakan dia kafir. 99 pendapat mengatakan dia kafir. Ada satu pendapat para ulama yang tidak mengeluarkan fonis kafir terhadapnya. Maka kata beliau, sikap kehati-hatian seseorang adalah membangun pendapatnya di atas pendapat satu orang itu yang tidak mengkafirkan dan tidak membangun pendapatnya di atas 99 yang mengatakan bahwa orang ini kafir. Ini merupakan bentuk ihtiyar sikap kehati-hatian seseorang. Kecuali apabila telah sampai kepadanya hal yang meyakinkan berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan bahwa orang ini kafir keluar dari Islam maka kembali kepada apa yang telah kita sebutkan al yaqin la yazul syak wal yaqin la yazul illa bi yaqin mislihi sebuah keyakinan tidak boleh digeser keyakinan itu karena ada sesuatu yang meragukan tidak ada yang menggeser sebuah keyakinan kecuali keyakinan yang semisalnya maka dari perkataan asy-syekh rahimahullah taala ini juga menjelaskan kepada kita beliau sebagai bagian dari ulama salaf ulama sunnah beliau memperingatkan tentang bahayanya takfir bahkan beliau punya nasihat sendiri yang ditranskrip dalam sebuah risalah yang berjudul fitnah takfir Fitnah munculnya kelompok yang suka, yang gemar mengkafirkan kaum muslimin. Dan di sana beliau memperingatkan tentang bahayanya pemikiran ini. Dan ini bagian dari pemikiran khawarij, bukan dari pemikiran ahlus sunnati wal jamaah. Bukan dari pemikiran as-salafiyah. Sebagaimana yang disangka oleh sebagian. Demikian pula Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Sikap beliau sama seperti sikap para ulama yang lainnya. Beliau menjelaskan dalam salah satu pertemuan liqa al-babil maftuh ketika menjelaskan tentang masalah takfir ini. Kata beliau rahimahullah taala, "Kullu insanin fa'ala mukaffiran." Fala budda an la yujada fihi mani'un min mawani' at-takfir. Fala budda min al-kufr as-sarih alladhi la yahtamilu at-ta'wil. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan seorang itu kafir, perbuatan ini mengandung kekufuran, maka untuk menegakkan hukum kafir terhadapnya syaratnya adalah tidak ditemukan padanya sesuatu yang mencegah dari hal-hal yang mencegah untuk mengeluarkan vonis kepadanya sebagai seorang yang kafir. Harus ada yang mencegah. Apabila ada mana ada yang mencegah untuk mengeluarkan vonis kafirnya seseorang, maka sama sekali tidak diperbolehkan mengatakan dia kafir. Di antara mani' min mawani' takfir, di antara yang mencegah seseorang untuk dihukumi kafir kepada orang lain adalah kejahilan. Kejahilan, dia tidak mengerti bahwa itu adalah merupakan perbuatan kekufuran. Jahil Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sebuah keluarga yang hidup di sebuah tempat. Ketika ayah dari keluarga ini merasa dirinya akan mendekati kematiannya, maka dia sempat mewasiatkan kepada anak-anaknya. Maka dia hidup di zaman fatrah. Tidak sampai kepadanya Rasul. Tidak sampai kepadanya hidayah. Maka dia berwasiat kepada anak-anaknya. Dia mengatakan, Fanzuru, kalian perhatikan. Fa'idha mitu fa'ahriquni. Hatta idha sirtu fahman fashaquni. ثم إذا كان ريح عاصف فذروني فيها kata ayah ini kepada anak-anaknya apabila aku meninggal maka bakarlah aku. Dan apabila tubuhku itu telah menjadi arang, maka giling agar menjadi lembut gitu. Sehingga menjadi abu, debu. Dan apabila datang angin yang kencang, maka sebarkan aku tabarkan debuku tersebut sehingga menyebar tidak menyatu lalu dia menerangkan tentang mengapa dia menasihatkan dan mewasiatkan kepada keluarganya hal ini dia mengkhawatirkan apabila dia bertemu Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menyiksanya sehingga dia berinisiatif mewasiatkan kepada anaknya untuk menghancurkan tubuhnya lalu menyebarkannya dengan harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mengumpulkan kembali jasadnya sehingga ia tidak disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat ini, ma'asyiral ikhwan orang ini seorang yang jahil. Dia jahil tentang kudratullah. Kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Azza wa Jal mampu membangkitkan seorang hamba setelah kematiannya bagaimanapun bentuk kematiannya. Maka dia meragukan kudratullah Subhanahu wa taala dan meragukan kudratullah adalah bagian dari kekufuran. Meragukan bahwa Allah Maha Kuasa. Maha mampu untuk mengembalikan jasad-jasad manusia setelah hancurnya. Lalu kemudian pada yaumul qiyamah kata Nabi alaihi salatu wassalam dia pun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba-tiba dia berdiri di hadapan Allah maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Ai abdi ma hamalaka ala ma fa'alt?" Wahai hambaku, apa yang menyebabkan engkau melakukan apa yang telah engkau lakukan? Maka dia mengatakan, "Makhafatuka ya rab Rasa takut kepadamu ya Allah. Takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mengampuni hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba ini. Karena memiliki rasa khauf, rasa takut. Dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa seorang hamba. Hanya dia melakukan sebuah dia meyakini satu keyakinan kufur karena jahilnya dia maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksanya. Disebabkan karena kejahilan. Maka kejahilan adalah mani' min mawani' takfir. Salah satu penghalang untuk memfonis seorang itu kafir. Keluar dari Islam. Demikian pula termasuk di antara mani' yang mencegah seorang untuk difonis kafir Ada qasd tidak memaksudkan atau tidak sengaja untuk mengucapkan lafaz kekufuran tersebut. Ungkapan atau ucapan kekufuran. Dia tidak maksudkan. Maka ini juga termasuk di antara penghalang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan di tengah padang pasir dengan ontanya dan dia menyimpan perbekalan makanannya di atas unta tersebut. Lalu di tengah perjalanan dia pun beristirahat di sebuah pohon dan dia tertidur. Ketika dia bangun dari tidurnya, dia tidak lagi melihat ontanya lari entah kemana. kontanya bersama dengan bekal perjalanannya. Dia mencari ke sana kemari. Hampir saja dia putus asa. Padang pasir. Mau bertanya kemana? Akhirnya dia kembali ke tempat semula. Dan beristirahat. Ketika dia membuka kedua matanya, tiba-tiba dia melihat ontanya ada di hadapannya. Saking gembiranya dia. Maka dia pun mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini ucapan apa ini? Kekufuran. Menisbatkan dirinya sebagai Rabb, menisbahkan kepada Allah sebagai hamba. Ini jelas merupakan kekufuran, lafaz kufur. Tapi mengapa dia tidak kafir? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru karena saking girangnya dia, gembiranya dia. Sampai dia salah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya. Akhirnya dia terbalik dan dia tidak kafir dengan kekeliruan tersebut maka ini juga mani. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika ada seorang mengucapkan lafaz kekufuran, tidak boleh langsung difonis. Kita minta penjelasan terlebih dahulu. Benar gak kamu mengucapkan kalimat ini? Oh, gitu ya? Mungkin saya salah sebut ketika itu. Nah, ini berarti mana? Di antara yang mencegah untuk difonis kafir. Kecuali kalau setelah dicek dan diteliti dia dengan tegas mengatakan iya. Bahkan sekarang saya mengulangi, dia mengulangi lagi ucapan kekafirannya. Setelah dinasihati, dia semakin menampakkan sikap penentangannya terhadap al-haq. Maka di sini sempurna syarat. kayak ini ma'asyara wa rahimakumullah. Kata beliau, "Fala budda min al-kufri الذي alladhi la yahtamilu ta'wil." Maka harus untuk mengeluarkan vonis kafir yang dia lakukan adalah kekufuran yang jelas yang tidak ada kemungkinan yang lain kecuali kekufuran. Apabila masih ada kemungkinan, ada kemungkinan ini, ada kemungkinan itu, maka tidak boleh memfonis bahwa itu merupakan kekufuran. Fa in kana yahtamilu ta'wil fa innahu la yukaffaru sahibuh. Apabila ada kemungkinan penakwilan maka tidak boleh dikafirkan orang yang mengucapkan sebuah ucapan tersebut. Wa in qulna innahu kufrun fayufarraqu bainal qawli wal qail. Dan kalaupun kita memastikan bahwa itu kekufuran, harus dibedakan antara sebuah ucapan dengan yang mengucapkannya. Wa bainal fi'li wal fa'il harus dibedakan antara sebuah perbuatan kekufuran dengan seorang pelakunya. Wa takunul fi'latu fisqan wa la yufassaqul fa'il. Boleh jadi satu perbuatan itu kefasikan. Namun pelakunya tidak boleh dihukumi dia fasik. Liwujudi mani'in yamna'u min tafsiqihi karena ada pencegah yang mencegah untuk mengeluarkan hukum fasik kepadanya wa qad takunu kufran wa la yukaffaru fa'il boleh jadi perbuatan itu kekufuran namun pelakunya tidak boleh difonis kafir liwujudi ma yamna'u min takfirih disebabkan karena ada penghalang untuk memfonis kafirnya orang itu وما ضر الأمة في خروج الخوارج إلا هذا التأويل dan tidaklah ada yang memudaratkan umat ini dengan keluarnya munculnya kaum khawarij melainkan disebabkan karena penakwilan sebab bagi kaum khawarij siapa saja yang mengucapkan kekufuran kafir siapa saja yang melakukan perbuatan kekufuran maka dia difonis kafir Jangankan kekufuran, dosa saja. Siapa yang melakukan dosa besar dalam madhabul khawarij, maka dia kafir. Keluar dari Islam, murtad. Itu bukan madhab ahlus Sunnah wal jamaah. Dari sini ma'asyar ikhwar rahimahumullah. kalau kita menukil setiap perkataan ulama sangat banyak sekali. Namun saya sengaja menukil dari orang-orang yang seringkali dituduh bahwa mereka ini mengajarkan ajaran takfir padahal mereka berlepas diri kemudian sebelum kita berpindah ke syubhat yang berikutnya ada pula yang mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi juga membawa paham takfir. Apalagi sekarang ini seringkali diidentikan Salafi Wahabi. Salafi sama dengan Wahabi. Wahabi sama dengan Salafi. Yang dimaksud Wahabi nisbah kepada Muhammad Abdul Wahab ini yang mereka maksudkan. Meskipun sebenarnya penisbatan itu tidak benar. Dan saya kira tidak ada seorang salafi pun mengaku dirinya wahabi. Namun, musuh-musuh dakwah salafiyah sengaja memunculkan lakab ini, gelar ini, istilah ini dengan tujuan tanfirun nas anil haqq menjauhkan manusia dari kebenaran menjauhkan manusia dari para ulama ussalaf sebab tidaklah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah melainkan beliau salah seorang dari para ulama yang lainnya dari para imam yang lainnya dan telah mendahulunya para ulama yang lain yang berjalan di atas prinsip ahlus sunnah wal jamaah seperti al-imam syafi'i seperti al-imam Ahmad al-imam Malik dan yang lainnya dari para ulama dan Muhammad Abdul Wahab adalah bagian dari kaum muslimin yang berusaha untuk mengamalkan Islam dari sumbernya Al-Quran Al Karim dan Sunnah Nabi SAW. Silahkan baca kitab-kitab beliau. Yang beliau nukil adalah qala Allah, qala Rasulullah. Sangat jauh dari pendapat, menukilkan pendapat-pendapat yang tidak dibangun di atas dalil. Salah satu contoh yang beliau tulis Kitab Tauhid alladhi huwa ala al 'abid. Seorang memperhatikan kitab ini. Apakah ada yang dia susupkan dari istihadnya? Mulai dari awal pembahasan, awal bab yang beliau sebutkan kalau Allah kalau Rasulullah sampai akhir kalau Allah kalau Rasulullah kalau Allah kalau Rasulullah seringkali beliau, beliau menukil apabila ada dalilnya dari Al-Quran beliau sebutkan ayatnya apabila ada dalil dari sunnah beliau sebutkan dalilnya dari sunnah kadang-kadang beliau menyebutkan perkataan sebagian para ulama dari para sahabat para tabi'in atau yang setelahnya Lalu kemudian beliau membuat kesimpulan-kesimpulan, petikan-petikan faidah. Setelah menyebutkan dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa permasalahan disebutkan. Dan itu istimbat yang diambil dari Al-Quran wa Sunnah. Tidak ada yang lain. Tidak ada perkataan Aristoteles di sana. Atau perkataan Sokrates. Atau perkataan kaum filsafat Yunani. Atau tokoh-tokoh kekufuran. Tidak ada sama sekali. Atau menukil perkataan Yahudi. Tidak ada sama sekali. Sehingga sangat jauh untuk diidentikan Wahabi itu punya pemikiran Yahudi katanya. La haula wala quwwata. Ini ada bab tersendiri nanti insyaallah. Alhasil ma'asyarul ikhwah rahimakumullah tidak henti-hentinya mereka terus menyebarkan fitnah dan tuduhan yang ulama ustadz berlepas diri dari berbagai tuduhan tersebut. Termasuk dalam hal ini tuduhan takfir. Mereka menuduh bahwa Muhammad bin Abdul Wahab bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Baik, mana buktinya? Mana buktinya? Ketika beliau menyebutkan dalam salah satu kitab beliau, barang siapa yang melakukan ini maka dia kafir. Silakan lihat apakah pernyataan beliau itu tidak dibangun di atas dalil? Misalnya ketika beliau mengatakan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan kesyirikan. Apakah beliau tidak punya dalil? Sementara dalil dari Al-Qur'an Sunnah bertebaran. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak memberi manfaat dan tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Jika engkau melakukan maka engkau termasuk di antara orang-orang yang zalim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan satu ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan prinsip-prinsip di dalam agama ini. Bukan ajaran Wahabi, bukan. Memang itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana pernyataan bahwa beliau bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Yang ada dari pernyataan beliau bahkan sebaliknya. Di antara pernyataan beliau ketika menjelaskan tentang masalah takfir kata beliau wa amma takfir فأنا أكفر من عرف دين الرسل ثم بعدما عرفه سبه adapun masalah konis kafir maka saya mengkafirkan orang yang sudah mengetahui agamanya para rasul lalu setelah dia mengetahuinya dia mencelanya mencela agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu yang saya kafirkan ونهى الناس anhu wa ada man dan bahkan melarang manusia dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memusuhi orang yang melakukannya fahada huwa alladhi ukaffiru ini yang saya kafirkan kata beliau orang yang mencela agama Allah Subhanahu wa taala dia sudah mengetahui Islam ini datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia mencela Islam. Lalu dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini tidak pantas untuk dikafirkan? Dikafirkan. Mencela Allah, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat para ulama tentang kafirnya orang. ini. Ya, orang sekarang ada seorang yang menggambar karikatur Rasul saja. Marah umat Islam. Iya kan? Saya kira mereka-mereka pun marah. Siapa saya yang mengaku sebagai muslim, Rasulullah dihinakan, pasti marah. Nah. Maka ini yang beliau katakan, dia kafir. Wa aksarul ummah walillahil hamd laisu mayoritas umat Islam walhamdulillah tidak demikian keadaannya ini pernyataan beliau mayoritas umat Islam tidak seperti ini keadaannya lalu kata beliau menjelaskan tentang fitnah yang dituduhkan pada beliau bahwa beliau gemar mengkafirkan kaum muslimin Beliau mengatakan wa ammal kadhibu wal buhtan. Adapun kedustaan dan kebohongan. Mithlu qaulihim seperti ucapan mereka. Inna nukafiru bil umum bahwa kami mengkafirkan keumuman manusia. Kata beliau, ini kedustaan dan kebohongan yang dinisbahkan kepada beliau. ونوجب الهجرة إلينا ala man qadar ala izhari dinihi dan bahwa kami mengharuskan setiap orang harus berhijrah datang ke tempat kami padahal dia mampu menampakkan syiar agamanya di, di, di negerinya katanya bahwa beliau mewajibkan siapa saja harus datang bergabung dengan beliau mengharuskan hijrah wa anna nukaffiru man lam yakfur wa man lam yuqatil wa mithlu hadha wa adhafu adhafihi dan bahwa kami mengkafirkan orang yang sesungguhnya dia tidak kafir dan kami mengafirkan orang tidak ikut serta dalam berperang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya dan semisalnya dan itu banyak kata beliau wa kullu hadha min al-kadhibi wal buhtan alladhi yasudduna bihi an nas an dinillahi wa rasulih. Ini semua adalah merupakan kedustaan dan kebohongan yang tujuan mereka untuk memalingkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Lalu kata beliau, "Wa idza kunna la nukaffiru man 'abada as-sanam alladhi 'ala Abdul Qadir" والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم kalau kami kami tidak mengkafirkan orang yang menyembah berhala yang ada di kuburan Abdul Qadir Jailani kami tidak mengkafirkan padahal jelas-jelas dia menyembah berhala atau menyembah berhala yang ada di kuburan Ahmad Al-Badawi yang ada di Mesir dan yang semisalnya kami tidak mengkafirkan mereka disebabkan karena kejahilan mereka dan tidak adanya orang yang memberikan peringatan kepada mereka orang yang jelas-jelas menyembah berhala saja kami tidak mengkafirkan fakaifa nukaffiru man lam yusyrik billah idza lam yuhajir ilainya wa lam yakfur wa yuqatil aw lam yukaffir wa yuqatil subhanaka hadha wa ta'ala Lalu bagaimana mungkin kami mengkafirkan orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala hanya karena dia tidak berhijrah kepada kami dan orang tidak mengkafirkan yang lain dan tidak ikut dalam peperangan subhanak hadza buhtan azim ini kedustaan yang nyata kebohongan dan subhanallah kedustaan dan fitnah ini yang sebenarnya tidak punya dasar sama sekali masih saja berlanjut turun temurun sampai sekarang. Mereka-mereka yang memusuhi dakwah salafiyah selalu saja mengeluarkan ucapan-ucapan berupa fitnah, tuduhan yang mengecam dakwah salafiyah dengan mengatasnamakan wahabi. Alhamdulillah kita bersabar. Dan sekali lagi orang-orang yang menyebarkan berbagai macam tuduhan dan kedustaan terhadap dakwah salafiyah bahwa di antara ciri dakwah salafiyah adalah gemar mengkafirkan kami mengatakan pada mereka kami tidak mengkafirkan kalian kami tidak menganggap kalian kafir tidak cukup kita mengatakan pada mereka Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun Ya Allah, ampuni kaumku itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Mereka adalah orang-orang yang jahil. Tidak mengerti tentang Al-Quran Karim. Dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka hanya mendapatkan bisikan-bisikan dari orang-orang tertentu. Yang memang benci kepada dakwah salafi. Akhirnya mereka ikut-ikutan. Dan mungkin saja di antara mereka ada yang punya tendensi tertentu mengharapkan sesuatu dari dunia. Wallahul musta'an. Walhasil kita sudah menerangkan. Kita telah menjelaskan kepada umat bahwa ini adalah aqidatus salaf dan ini adalah sikap para ulama salaf. Mereka jauh dari prinsip takfir. Sehingga siapa saja yang mengaku diri mereka berjalan di atas akidah salafiyah atau mereka mengaku sebagai bagian dari salafi namun pada hakikatnya mereka menyebarkan pemikiran khawarij maka as-salafiyah dan ahlus sunnah berlepas diri dari dari mereka dan telah kita sebutkan siapa saja mereka dari al-qaidahnya atau yang disebut sebagai jamaah Ansarut Tauhid atau yang disebut sebagai ISIS atau yang semisal mereka. Kita berlepas diri dari mereka. Aqidah mereka bukanlah aqidatun salafiyah. Kemudian tuduhan yang berikutnya yang juga disematkan kepada salafiyah bahwa salafi atau dakwah salafiyah adalah dakwah yang ekstrim, gulu, berlebihan. Ada sebagian mereka mengatakan keras, eksklusif. Dan yang semisalnya dari tuduhan-tuduhan tersebut. Mengatakan bahwa ahlu sunnah keras. Ahlu sunnah ekstrim. Berlebihan. Dalam berislam Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini juga tuduhan palsu yang sama sekali tidak ada kebenarannya. Namun di sini kita harus membedakan antara sikap-sikap yang tidak mewakili salafiyah dari oknum-oknum tertentu misalnya karena kesalahan bisa saja dilakukan oleh siapa saja. Salafi itu bukan orang yang maksum. Yang seorang kalau sudah berjalan di atas dakwah salafiyah sudah benar terus. Tidak pernah salah. Siapa yang mengatakan demikian? Salafiyah meyakini bahwa tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang salafi bisa saja bersalah. Seperti halnya yang lain juga seperti itu. Kelompok yang mana saja. Ya, akan ada di antara mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan bahkan penyimpangan dan kesalahan yang tidak berjalan di atas dakwah salafiyah jauh lebih banyak seorang yang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim yang bermanhaj salafi itu adalah merupakan sebuah prinsip manhaj hidup yang bertujuan untuk membenarkan keislamannya. Bagaimana cara dia berislam? Dia berusaha untuk istiqamah di atas al-haq. Karena yang dia inginkan adalah berjalan di atas al-haq, di atas as-siratul mustaqim. Yang itu menjadi harapan kita semua. Yang namanya muslim mengharapkan. Untuk bisa berjalan di atas hidayah. Setiap sholat kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. eh dinas siratul mustaqim. Ya Allah tunjuki kami. Untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Siapapun mengharapkan. Maka seorang muslim yang berprinsip manhaj salafi berusaha untuk berjalan di atas prinsip ini. Di atas rel Alkitab was sunnah dengan bimbingan para ulama salaf. Sehingga mereka senantiasa terbimbing karena kesalahan yang ada di zaman generasi pertama itu jelas lebih sedikit dibandingkan zaman setelahnya. Mereka adalah generasi yang telah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pendapat-pendapat mereka, sikap-sikap mereka, zahir batinnya mereka diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ingin berjalan lurus tidak ke kanan, tidak kiri. Lurus. Ke depan. Mengikuti generasi terdahulu. Itu prinsip kita. Kapan ada yang berusaha mengajak kita untuk melenceng ke kanan atau ke kiri? Afwan, maaf. Kami tidak menginginkan itu. Kami ingin berjalan lurus. Mengajak ke kanan atau ke kiri, khawatir seperti yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menggaris satu garis lurus lalu mengatakan ini jalan Allah yang lurus ikutilah lalu beliau menggaris sebelah kanan sebelah kiri dari garis tersebut dan mengatakan ini adalah jalan-jalan laisa min hasabilun illa alaihi syaitan tidak ada satupun dari jalan tersebut melainkan di atasnya ada syaitan yang menyeru kepada jalan itu kita mengkhawatirkan itu sehingga ketika ada yang mengajak ke kanan dan ke kiri Maaf, kami tidak menginginkan itu. Kalau sikap yang seperti ini dianggap keras, ya maaf-maaf saja. Itu adalah sebuah ketegasan dalam menjaga prinsip Islam. Dan keras yang seperti itu adalah keras yang terpuji, iya kan? Istiqamah di atas hal hak adalah sebuah sikap yang terpuji. Kalaupun dikatakan keras, keras yang terpuji. Meskipun ungkapan ini tidak benar sebenarnya. Sehingga dalam berpemahaman, dalam memahami Al-Quran wa sunnah, selalu lurus, mengikuti generasi sebelumnya. Salah satu contoh yang pernah saya baca dari mereka yang menuduh bahwa penafsiran itu adalah penafsiran Wahabi. Hati-hati dengan terjemahan Al-Qur'anul Karim yang dicetak oleh Arab Saudi. Itu adalah terjemahan metode Wahabi dengan pemahaman Wahabi Lalu dicontohkan. Salah satu contohnya ketika menjelaskan ayatul kursi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Luas kursi Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. maha luas kursinya. Lalu kemudian disebutkan bahwa dalam terjemahan yang dicetak oleh Arab Saudi di situ disebutkan penjelasan bahwa yang dimaksud kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Ini penafsiran musyabbiha. Penafsiran mujassima. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Dari mana kesimpulan seperti itu? Dari mana kesimpulan seperti itu? Eh kalian yang menuduh ahlus sunnah. Menuduh salafiyah dengan tuduhan musyabbiha. Ahlus sunnah wal jamaah paling jauh dari prinsip-prinsip al musyabbiha yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dengan tegas Ahlus Sunnah mengatakan bahwa al musyabbiha adalah merupakan kelompok kekufuran. Dengan tegas Ahlus Sunnah menyatakan man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia kafir. Kami menegaskan prinsip-prinsip kami dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa kami menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah kami menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nama-namanya dan sifat-sifatnya tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk dan tanpa takyif membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Namun kami tidak mengingkari, tidak mentakwil. Kami mengimani sebagaimana datangnya. Adapun tuduhan musyabbihah, bagaimana mungkin kami dikatakan sebagai kelompok musyabbihah atau mujassimah Sementara kami meyakini firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir." Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Dan Allah Azza wa Jalla Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ada yang menyerupai Allah. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Sehingga ahlus sunnah sangat jauh dari pemikiran musyabbihah. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Tentang penafsiran bahwa kursi itu adalah kedua tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala itu bukan dari orang-orang belakangan ini. Penafsiran ini datang dari seorang ahli tafsir para sahabat. Siapa itu? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih Abdullah bin Abbas menjelaskan makna kursi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh salah seorang ahli tafsir yang bermadhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, Ibnu Katsir. Ismail bin Umar Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan riwayat dari Ibn Abbas yang mengatakan al-kursi maudhi'u qadamai rahman azza wa jal. Tempat kedua kakinya Ar-Rahman Subhanahu wa taala. Kita menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan ucapan seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana yang ditetapkan dalam ilmu usul bahwa perkataan seorang sahabat yang sama sekali tidak ada bagian istihad dalam ucapan tersebut, maka tidak mungkin dia membangun ucapan itu di atas istihadnya. Tidak. Pasti dia mengambilnya dari yang membawa wahyu yaitu Rasulullah SAW. Tentang masalah kursi itu kan permasalahan gaib. Bukan dibangun di atas istihad seseorang. Bukan dibangun di atas perkataan menurut saya, menurut hemat saya, menurut istihad dari saya. Bukan. Itu semata-mata perkara gaib. Dan tidak mungkin Ibnu Abbas mengucapkan itu dari istihad. Hal yang dimaklumi dalam permasalahan usul bahwa ucapan yang seperti ini memiliki hukum marfu' yang disandarkan kepada Rasulullah alaihi salatu sehingga menjadi sebuah penafsiran yang mu'tabar. Namun bukan berarti menetapkan bahwa kaki Allah seperti kaki makhluk. Atau membayangkan kaki Allah seperti kaki makhluk. Kaki manusia atau kaki jin atau kaki siapa saja. Atau dibayangkan. Lah, Jauhkan dari pemikiran-pemikiran tersebut. Kita menetapkan sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditetapkan oleh para sahabat dalam riwayat-riwayat yang sahih. Setelah itu, jangan kita mentakwil, jangan kita mentakwil, mentahrif, mentakyif, mentashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak sama Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sekedar menetapkan bahwa Allah memiliki dua kaki berarti menyerupakan Allah dengan makhluk? Tentu tidak. Nama bisa sama, tapi hah? Hakikat berbeda, iya kan? Tangan manusia mau disamakan dengan tangan semut? Hah? Semut ada tangan? Ada ya? Ada nggak yang mengatakan tangan manusia seperti tangan semut? Sama-sama tangan. Di antar makhluk saja berbeda. Kalau ada yang mengatakan kepada seseorang, kira-kira apa reaksi orang itu? Subhanallah, wajahmu seperti wajah monyet. Kira-kira apa reaksinya? Hah? setiap kelahi kan? Nah. Maksudnya apa? Dia mengingkari. Wajah saya kok dibilang kayak wajah monyet. Enak aja. Nah. Dia marah. Wajah sama, sebutan wajah. Tapi hakikat berbeda. Itu pada makhluk. Kita menyaksikan itu. Telinga manusia tidak tidak sama dengan telinga gajah. Gak bisa disamakan. Meskipun sama namanya. Apa yang ada di dalam surga dengan apa yang ada di dunia, namanya sama. Sungai, sama sungai. Anggur, sama anggur. Dan seterusnya. Tapi hakikatnya berbeda. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala "Laisa fil jannati mimma fid dunya illal asma'." tidak sama antara apa yang ada di dunia dengan yang di dalam surga kecuali nama. Namanya saja sama, tapi hakikatnya berbeda. Sehingga ketika kita menetapkan bagi Allah sebab Allah Subhanahu wa taala menetapkannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkannya. Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, Allah punya kehendak, Makhluk juga demikian kan, Punya pendengaran, punya penglihatan, punya kehendak. Tapi apakah sama? Kaum Asyairah tidak akan mengatakan sama. Asyairah pun Maturidiyah, Asy'ariyah juga menetapkan sifat ini. Sama basar, iradah, ilm. Iya kan? Bahwa Allah memiliki sifat mendengar, melihat, berkehendak, sifat ilmu, sifat hayah, wujud, dan seterusnya. Yang itu pada makhluk juga ada. Sehingga kalau dikatakan kalian ketika menetapkan Allah memiliki dua kaki berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk kita juga ganti balik katakan kepada mereka sama berarti kalian juga musyabbihah. Kalian juga musyabbihah. Loh kenapa? Iya, kalian menetapkan Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, Allah punya kehendak, Allah punya ilmu, Allah punya kehidupan. Berarti kalian menyamakan dengan makhluk. Makhluk juga punya pendengaran, punya penglihatan, punya ilmu, punya kehendak dan seterusnya. Kata mereka, iya memang kami menetapkan itu. Tapi kami tidak menyamakan antara pendengaran, penglihatan, kehendak Allah dengan makhluk. Kalau begitu sama. Sami mawon. Sama saja kan? Kami menetapkan Allah punya kaki. Kami menetapkan Allah punya pendengaran, penglihatan. Allah punya rasa cinta. Sifat mencintai. Allah marah. Allah bergembira akan tetapi tidak sama dengan sifat makhluk. Kenapa kita menetapkan itu? Karena Allah sendiri yang menetapkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menetapkan. Inna Allah hayyun karimun kata Nabi Alaihi Wasallam. Allah itu maha mulia dan Allah maha pemalu. Hayyun. Allah maha pemalu yang mengandung sifat malu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata mereka nah, ini. Kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak. Malunya Allah berbeda dengan makhluk. Makhluk. Malunya makhluk sesuai dengan kekurangan yang mereka miliki. Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifatnya maha sempurna, maha tinggi, maha mulia. Tidak ada kekurangan sama sekali. Walillahil matalul a'la. Jadi, ma'asyirat ikhwah ini salah satu contoh saja dari sekian banyak tuduhan yang disematkan kepada ahlu sunnah wal jamaah. Walhasil ma'asyur alikhwa rahmatullah ahlu sunnah dalam menyikapi sesuatu prinsip mereka adalah al wasafiyah pertengahan antara sikap hulu sikap berlebihan sikap melampaui batas dengan sikap memudah-mudahkan, menggampangkan segala perkara. Ahlu sunnah pertengahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an Karim, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan." Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat wasat, pertengahan. Umat pilihan, pertengahan dalam sikap. Termasuk dalam permasalahan takfir yang kita sebutkan tadi. Tidak menggampang-gampangkan setiap orang yang bersalah dianggap kafir. Setiap orang menyelesaikan dianggap kafir keluar dari Islam. Tidak demikian. Namun jangan pula kemudian kita bermudah-mudahan. Tidak boleh ada seorang pun yang dikafirkan. Seperti keyakinan liberal. Tidak boleh kita menghukumi orang lain itu salah. Apalagi memfonis orang lain itu kafir. Boleh jadi mereka salah tapi ada kemungkinan benarnya. Boleh jadi kalian benar tapi ada kemungkinan salahnya. Jadi bingung. Kaum muslimin dibuat lemah akidahnya. Yang berhak menghukum itu Allah Subhanahu wa taala. Yang menghukum ini kafir, ini mukmin, itu Allah, bukan kalian. Dan nanti pada yaumul qiyamah bukan di dunia, jadi di dunia tidak boleh ada fonis kafir. Jadi seorang melakukan apa saja tidak boleh dikatakan kafir. Meskipun yang tidak meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti komunis. Oleh karena itu, kelompok liberal identik dengan kelompok al-ibahiyah yang membolehkan segala hal. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Apakah seperti itu Islam? Maka ahlu sunnah wal jamaah berada di pertengahan. Nah, dalam bersikap. Lalu dari sisi mana dikatakan ahlu sunnah itu keras? Dalam bermuamalah sama. Ahlu sunnah bermuamalah dengan keumuman masyarakat. Tapi tentu ada batasan-batasannya. Kalau dikatakan bahwa ahlu sunnah itu keras, karena kalau berdialog dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, pandangannya dipalingkan atau ditundukkan. Oh ini sombong ini, keras ini. Ya, seperti itu. Justru itu untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan melihat seorang wanita yang bukan mahram kan tidak diperbolehkan. Apalagi memelototi istri orang. Ngajak ngobrol bareng. Sampai sekarang karang ini ada istilah salafi terbagi menjadi dua. Ada salafi moderat, ada salafi keras, ekstrim. Yang mana itu salafi keras itu? Ya itu, yang suka nyalah-nyalahkan orang. Ya. Menganggap semuanya salah. Ya salah kalau memang terjadi perbuatan kesalahan lalu dianggap bahwa itu tidak mengapa. Itu disalahkan. Itu yang keras itu kalau yang nggak ada televisi di rumahnya. Jadi kalau punya televisi, moderat. Ya. Dianggap tidak keras. Subhanallah. Ada salah seorang ikhwan yang dia sebelumnya salah seorang penggemar berat rojak rojak yun Ya tentunya punya televisi di rumah. Saya tanya kepadanya dan alhamdulillah sekarang beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala artinya mengerti tentang penyimpangan mereka. Saya bertanya kepadanya, ketika antum bersama mereka ngaji bersama mereka, taklim bersama mereka, Kan punya televisi itu di rumah. Oh iya. Yeah. bisa nggak di rumah itu televisi tidak dibuka kecuali pada channel rojak saja. Ya. Tidak membuka channel yang lain, hanya rojak TV saja. Mungkin? Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti akan tergoda. Ya memang Sebelum dia menjawab pun saya sudah meyakini itu. Ya. Seorang yang tidak punya televisi saja di rumah, yang tidak punya televisi lah. Kadang-kadang mungkin berkunjung di rumah keluarga, kebetulan punya televisi, mata itu tertuju. Iya kan? Ada kejadian, bu, oh, apa? Ada kejadian apa ini? Berita apa ini? Apalagi kalau yang gemar Hula berkunjung kebetulan pertandingan antara Argentina lawan Brazil misalnya. Wah. tidak ditunggu itu. Gol, uh, teriak juga dia. Nah. Atau misalnya kebetulan belanja ke warung, kebetulan ada televisinya. Subhanallah. Kadang-kadang tergoda untuk melihat. Lagi mana kalau televisi itu dalam rumah? Tidak ada yang lain yang melihat. Paling-paling keluarga. Nah, kata ikhwani dulu. Ketika ada televisi di rumah, seringkali begadang. Ya. Molor tidurnya. Kenapa? Acara-acaranya apa itu ada channel HBO katanya. Film semua. Selesai film, film lagi. Film, film. Jadi manusia dibawa kepada khayalan. Hidup dengan berkhayal. dibodoh-bodohi oleh film. Terjadi pertempuran padahal tidak bertempur. Terjadi pemukulan padahal mereka baik-baik saja. Yang nonton nangis padahal mereka pura-pura. Dibodohi oleh para bintang film itu. Nah. sehingga sering larut malam tidurnya, terus uh, bangunnya lambat dan kondisi tubuh itu tidak fresh, rasa malas, berat. Ya jelas orang begadang. Belum lagi istri kadang tergoda, dan tergoda nonton ini, sinetron ini, sinetron itu, kalau nonton sinetron itu kan berepisode. Kalau sudah nonton satu sinetron, selalu dibuat akhir itu penasaran. Oh, ini apalah akhirnya nanti ini? Ya. Apa akhirnya? Pernah salah seorang kerabat, ya mahram saya juga, berkunjung ke rumah saya. Orang awam. Ya. Hari itu dia bingung Mana kok? Di mana ada televisi? Tidak ada televisi di sini. Mana tetangga? Tidak ada. Sekuan semua. Tidak ada televisi. Waduh gimana ini acara saya ini? Saya mau lihat ada episode ini menentukan ini. Subhanallah. Memang dibuat penasaran untuk mengikuti episode yang berikutnya, berikutnya, berikutnya. Kira-kira apa yang terjadi? Padahal mereka baik-baik saja, dapat duit lagi yang miskin pura-pura miskin, yang terbunuh pura-pura terbunuh. Ya, kamu yang dibikin bodoh, hidup dengan khayalan. Nah. Belum lagi anak-anaknya. Acara-acara film anak-anak itu kan banyak, kartun dan seterusnya. Terbawa. Nah. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, Masya Allah. Tenang. Dia bilang, Ustaz, tenang saya. Setelah dia punya televisi, tidur lebih cepat, bangun bisa bangun di akhir malam. Ya, sholat subuh itu rasa fresh. Jadi ma'asyarul ini salah satu contoh saja. Belum lagi yang lain-lain itu. Yang punya televisi di rumahnya itu. Dengan alasan bahwa roja itu adalah televisi dakwah. Terlepas, terlepas dari adanya dakwah di situ. Tapi seorang akan tergoda untuk melihat yang lainnya. Sesuai masing-masing hobi mereka. Yang hobi bola ya pasti tergoda. Apalagi kalau ada acara-acara khusus, pertandingan sepak bola dunia. Mesti terpancing untuk untuk melihat. Ya. Dan syaitan begitu pandainya dia dijadikan apa yang dia lakukan dari keburukan amalannya seakan-akan itu baik. Kalau seandainya seorang mengakui bahwa itu kesalahan, itu masih mending. Diharapkan dia bisa berbuat baik. Diharapkan dia bisa berhenti. Tapi kalau dia menganggap baik, bahkan pembela keburukan itu, itu syaitan. Afaman zuyyina lahu su'amalihi fara'ahu hasanan. Fa inna Allah man yasha'. yang dihiasi keburukan amalannya lalu dia menganggap keburukan itu sebagai sebuah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Orang yang seperti ini, masyarakat ikhwah ya, dibuai oleh syaitan. Gak apa-apa, sekali-sekali. Ya. Melihat pertandingan sepak bola misalnya. Itu kan nggak apa-apa. Mungkin dia pernah belajar, tapi kan melihat paha orang itu aurat. Dia pernah belajar. Kata setan, nggak apa-apa, jauhan kok, nggak tertarik. Jauhan, nggak kelihatan. Akhirnya terus terbawa dari satu acara ke acara yang berikutnya, acara yang lain dan seterusnya. Semakin jauh, semakin jauh. Alhamdulillah. akhirnya menggampang-gampangkan sesuatu yang seharusnya seseorang memperketat. Seorang harus menjaga diri, tapi dimudah-mudahkan. Sampai ada yang tampil dari ustad-ustad mereka, tampil dalam sebuah acara dengan alasan menampakkan cara ibadahnya Rasulullah, cara wuduknya Rasulullah, sambil diwawancarai oleh seorang cewek cari oleh seorang wanita duduk bareng kan tujuannya kebaikan mulai sudah ya diundang untuk sebuah acara intinya nasihat memberi nasihat ya lima menit 10 menit latar belakang musik ada aransemen musiknya terus ada videonya di belakang gambar ini gambar itu bukankah ini haram Ustadznya paham kalau itu haram. Beda kalau misalnya seorang ustadz yang nggak paham bahwa musik itu haram. Ini masih mending. Tapi ini ngerti. Jawabannya apa? Masih mending dibandingkan acara-acara yang lain. Subhanallah. Prinsip dakwah seperti apa yang seperti ini? Lalu ahlu sunnah yang mereka memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya kemaksiatan, dari bahayanya penyimpangan, bahayanya mengikuti cara-cara mereka dalam berdakwah dianggap keras. Itu keras itu, salaf itu. Dikit-dikit foto haram katanya. Mereka kan biasa, selfie-selfiean itu biasa. Ada satu tempat merasa ini tempat yang perlu diabadikan selfie, foto. Sampai ustaznya ada yang masuk stadion uh, apa itu? Real Madrid. Foto di dalam stadion, berbangga dengan itu. Dipuji oleh para madu'unya. seharusnya dia ini ya, ustaz ini. Ittaqillah ya ustaz. Iya kan? Seharusnya dinasihati. Ini mudah-mudahkan menampakkan foto dengan hizbiyun dan semisalnya. Lalu dianggap orang yang ingin menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram justru dianggap keras. Itu dari mana? Akhirnya mereka terjatuh ke dalam sikap menggampang-gampangkan kemaksiatan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika khuyra baina amrain ikhtara aitharuhuma ma lam yakun ithman. Fama jika kan ithman kan abad al nasi an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diberi dua pilihan kedua-duanya boleh hukumnya maka beliau memilih yang lebih mudah yang lebih ringan selama tidak mengandung dosa apabila mengandung dosa maka beliau orang yang paling menjauhkan diri dari dosa tersebut. Ini dikatakan mending dibandingkan acara-acara yang lain. Apa seperti itu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya kira ini ma'asyara rahimakumullah yang kita jelaskan semoga beri manfaat pada kita sekalian. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin.